Maka ketahuilah bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan akan berakibat fatal bagi kita pada kehidupan dunia ini. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah menimbulkan kerusakan di daratan dan di lautan. Kemudian Selanjutnya adalah annaha tuzilun ni'am wa niqam. Bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang akan bisa mencabut nikmat yang ada dan akan mendatangkan siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma sabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah apa yang menimpamu dari musibah tidak lain sebabnya adalah perbuatan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak maaf. Namun manusia terkadang tidak tahu diri ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu merupakan perkara yang bisa mendatangkan murka Allah. Ketika dia berbuat, berbuat dosa sekali, tidak ada akibat yang ia tanggung, berbuat lagi dan berbuat lagi. Maka ketahuilah ketika dia melakukan perbuatan dosa yang lainnya sebenarnya adalah di antara akibat sebagaimana disebut oleh para ulama di antaranya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa perbuatan dosa itu bisa melahirkan perbuatan dosa yang lainnya. Dan perbuatan dosa apabila dia tidak demikian maka akan mencabut nikmat dan akan mendatangkan siksa baginya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma Yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya atas kaum atas kaum. Nikmat yang telah Allah berikan nikmat tersebut atas kaum sehingga kaum itu telah merubah dirinya. Maka apabila seseorang atau satu kaum telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan atau akan menurunkan azabnya. Demikian sebaliknya, apabila seseorang atau suatu kaum melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Kita lihat beberapa bukti bahwa ketika satu kaum itu melakukan perbuatan dosa, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir. Ditenggelamkan dengan gempa bumi. Dilulantakkan dengan air Rafa yang turun dari gunung. Maka demikian yang harus yang akan dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah. Fal wajib 'ala ibadat ibad hatta taduma 'alaihim Allah hatta taduma 'alaihim Allah 'azza wa jal an yu'addu syukra hadhihi ni'mah. Maka wajib bagi seorang hamba agar nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka kekal agar nikmat yang diberikan Allah Ta'ala berkah hendaklah mereka bersyukur terhadap nikmat tersebut dan bersyukurnya adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mereka melupakan Allah, maka ingat bahwa Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kalian bersyukur maka aku akan tambahkan dan apabila kufur maka ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan suatu negeri di mana negeri tersebut dulunya aman, sentosa, damai, datang ke negeri tersebut rezeki dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam arah. Kemudian penduduk negeri tersebut kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, kufur terhadap apa yang telah berikan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya berupa apa? Dirasakan pada mereka libas ju'i wal khuf yaitu pakaian kelaparan dan ketakutan. Coba kita perhatikan bagaimana fungsi pakaian libas Libas itu adalah pakaian yang fungsinya meliputi tubuh, menutupi tubuh, meliputi tubuh. Maka di sini merupakan satu ibarah yang sungguh sangat tinggi makna dan nilainya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kepada kaum tersebut libasal ju' wal khauf dililit oleh kelaparan dan rasa takut tidak hanya sekedar lapar, tapi benar-benar dililit oleh kelaparan dan rasa takut. Apa penyebabnya? Bima kanu yasnaun. Penyebabnya adalah tidak lain karena perbuatan-perbuatan mereka yang kufur, yang ingkar, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka sebaliknya kalau satu kaum kembali kepada Allah dengan istighfar, seseorang kembali kepada Allah dengan mohon ampun kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Suatu saat ada seorang yang datang kepada Al Hasan Al Basri mengeluhkan tentang kekurangan air untuk sawahnya. Maka dia menyuruhnya agar banyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Lalu datang orang yang kedua mengeluhkan tidak memiliki keturunan. Kemudian disuruhnya untuk beristighfar kepada Allah. Lalu datang orang yang ketiga, mengeluhkan tentang kekurangan harta. Disuruhnya lagi untuk memohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang ada lagi datang mengeluhkan kurang hujan, kemudian disuruhnya untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyalah Al Hasan Al Basri, kenapa satu, dua, tiga, empat orang tadi datang dengan urusan yang berbeda, kemudian diberi jalan keluar yaitu mohon ampun, beristighfar kepada Allah. Apa katanya? Aku teringat dengan firman Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kukatakan, kata Nuh, mohonlah kalian ampun kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan akan memperbanyak harta serta anak-anakmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Maka disinilah menunjukkan bahwa Apabila seseorang itu banyak memohon ampun kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nikmat-nikmatnya. Di mana nikmat-nikmat tersebut adalah sesuatu yang memang disenangi oleh manusia. Zayyana lin-nas hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantara wal dhahab akhir ayat bahwa sudah dibuat senang kepada manusia, wanita, anak-anak, harta benda dan lain sebagainya maka orang yang tidak memiliki keturunan hendaklah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuduhlah dirinya dan jangan merasa bersih siapapun orangnya. Nabi saja beliau beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 setiap harinya. Wallah, la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulli yawmi likulli yawmi amarrah. Bahwa demi Allah aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya pada setiap hari adalah 100 kali. Muhammad bin Sulaiman mengatakan, banyaklah mohon ampun kepada Allah di mana saja, kapan saja, karena kamu tidak tahu kapan ampunan Allah turun dan di mana ampunan Allah turun untukmu. Maka ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan dosa yang kita lakukan akan mencabut nikmat dan akan mendatangkan bahaya. Setiap perbuatan dosa akan mendatangkan bahaya. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimalin kulu min rizqim kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibun wa rabbun ghafur tayyibatun wa rabbun ghafur Sungguh telah ada pada kaum Sabak di tempat mereka yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yaitu dua kebun dari kanan dan dari kiri dari kiri maka makanlah dari rezeki Tuhan kalian bersyukurlah kepadanya sehingga menjadi negeri yang baik wa wafur ghafur. Kemudian fa'aradu, mereka telah a'rad yaitu mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Akan tetapi mereka berpaling maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Yaitu dimaksud di sini adalah uh, banjir besar yang disebabkan datangnya uh, air yang sangat besar menenggelamkan mereka. Dan sesuai dengan pohon sidr adalah pohon sejenis daun bidara ataupun cemara yang rasanya pahit yang tadinya mereka bisa menikmati pohon-pohon yang penuh dengan buah-buahan. Mekuan fiti rahimani wa Ali radhiyallahu taala mengatakan ma nazala bala'un illa bidambin wa la rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah turun suatu adab kecuali karena perbuatan dosa dan tidaklah diangkat adab tersebut kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa kali kita dengar bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu pun juga bisa berakibat kepada yang lainnya. Bagaimana yang sudah kita dengar bersama, ada tentara gajah yang mau memerangi Ka'bah, namun ketika mereka sampai pada satu tempat, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka semuanya. يغزو جيش للكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم فقالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم فقال يخسف بأولهم وآخرهم وهم يبعثون على نيتهم متفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم bersabda, ada tentara gajah yang mau merangi Ka'bah namun ketika mereka sudah tiba di satu tempat Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka semuanya Kemudian Aisyah bertanya bagaimana ya Rasulullah mereka ditenggelamkan semuanya dihancurkan dimusnahkan seluruhnya Sementara di antara mereka ada yang tidak berniat dan bermaksud untuk menerjang dan menyerang Ka'bah. Ada juga yang sementara mereka hanya berjualan saja. Apa kata Nabi? Semuanya ditenggelamkan namun nantinya akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maka sini perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang pun juga ber, di samping berakibat pada dirinya juga berakibat kepada yang lainnya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian ke sebuah bencana azab yang tidaknya turun untuk orang-orang yang melakukan perbuatan dosa saja, tapi juga akan menimpa yang lainnya. Oleh karena itu, ini perlunya adalah al-amr bil ma'ruf, wa nahyal munkar yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar perlunya at-tanasu saling memberikan nasihat wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr demi waktu demi mata punya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran maka kita hendak senantiasa mengadakan acara asuh di antaranya yang sedang kita lakukan pada sore hari ini. Kemudian sampaikan kepada yang lainnya yang tidak mendengarkannya bahwa perbuatan dosa itu akan mendatangkan bahaya, bahwa perbuatan dosa itu akan mendatangkan bencana dan bencana itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut tapi juga oleh yang lainnya. Warfitin rahimani wa Seorang penyair mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa inna ad-dunuba tuzilun ni'am." وحدها بطاعة رب العباد فرب العباد sariun النقام Apabila engkau berada dalam sebuah nikmat, maka jagalah. Karena sesungguhnya perbuatan dosa itu akan mencabut nikmat-nikmat. Dan ikutilah dengan perbuatan taat kepada Allah. Karena Rabbul Ibad, Tuhan dari para hamba, dari Nikom, sangat cepat siksanya. Wa iya wa zulma mahma ista'atta fa zulmul ibad sadidul wakham. Maka ketahuilah ya wa iya wa zulm hati-hati engkau terhadap perbuatan zalim. Bagaimanapun engkau berlindung maka perbuatan zalim kepada hamba itu sangatlah pedih. Artinya akan mendatangkan uh, suatu bencana kepada pelakunya. Kemudian ikhwan fitri rahimani wa rahimakumullah di antara akibat perbuatan dosa yang akan dialami oleh orang di dunia adalah zawalul amni wal wal itminan anil afrad wal mujtama'at bahwa akibat atau sanksi yang akan diterima oleh seseorang ketika dia melakukan dosa adalah atau suatu kaum zawalul amn yaitu terangkatnya rasa aman wal itmi'nan yaitu tenang dari pribadi maupun masyarakat. Adapun orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman yaitu dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Bukhayyim rahimahullah beliau mengatakan wa min uqubatiha ma yalqihi Allah subhanahu min ar wal khauf fi qalbi al-'asi fala tarahu illa khaifan mar'uban. Maka di antara akibat perbuatan dosa yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang melakukannya yaitu diberikan rasa takut dalam hati orang yang berbuat maksiat maka kau tidak akan melihatnya kecuali selalu khawatir, selalu takut. Selalu takut. Fa inna ta'ah hisnullahil a'zam allati man dakhalahu kana min al aminin min uqubati dunya wal akhirah. Kata Ibnu Qayyim, dan sesungguhnya perbuatan taat itu merupakan benteng Allah yang sangat agung di mana orang yang masuk ke dalam benteng itu akan menjadi orang-orang yang aman dari akibat-akibat yang ada yang terjadi di dunia maupun di akhirat. Wa man kharaja anhu ahatat bihil makhawif min kulli janib. Tapi barang siapa yang keluar dari ketaatan, maka akan selalu dihantui dengan rasa takut dari berbagai macam arah. Di dimanapun dia berada, apapun berada, selalu dia merasa takut. Takut miskin, takut mati, takut bangkrut, takut ada saingan pekerjaan, takut semuanya sudah khawatir, serba takut. Karena apa? Karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Ketika berbisnis, seseorang datang kepada dukun, kemudian kepada paranormal, maka diberilah ya petunjuk oleh mereka, petunjuk setan. Ya, kemudian ketika dia lupa tidak melakukan petunjuk-petunjuk tersebut, dia khawatir. Khawatir pada dirinya, khawatir pada bisnisnya, khawatir pada pekerjaannya, khawatir pada jabatannya, Itulah orang-orang yang selalu dihantui oleh rasa khawatir, dihantui oleh rasa takut disebabkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Namun apabila orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak akan pernah mengenali rasa khawatir, tidak akan pernah mengenali rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah merasa gentar, tidak pernah merasa sedih. Kenapa? Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan takut akan diturunkan dari jabatannya, tidak akan takut dipindah dari kedudukannya, tidak akan takut menjadi miskin di dunia, tidak akan takut, tidak akan takut, tidak akan pernah ada ketakutan kepadanya, padanya. Dia semuanya serahkan urusannya kepada Allah. Dia memiliki Allah, dia memiliki Rabb yang selalu menjaganya, yang selalu menjaminnya, yang selalu memenuhi apa kebutuhannya. Dan dia ingat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإذ اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأكلام وجفت الصحف رواه الترمذي Wahai anak muda, akan aku ajarkan kepadamu beberapa, beberapa kalimat. Jagalah Allah, bertakwalah kepada Allah. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu, urusan duniamu dan juga urusan akhiratmu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah di depanmu. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia, semua makhluk berkumpul menjadi satu sedunia ini untuk memberikan pertolongan kepadamu, maka itu tidak akan ada manfaatnya kecuali yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah seandainya semua manusia bersatu untuk menjelaskanmu maka itu tidak akan ada artinya kecuali yang sudah ditetapkan Allah Rabbul Alamin. Pena sudah diangkat, buku sudah tutup. Maka bagi seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak pernah merasa gentar dan tidak pernah merasa takut dengan apa saja. Dia bertawakal kepada Allah. Setelah dia berusaha dan berdoa, al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab namun berbeda dengan orang yang suka berbuat maksiat, terutama berbuat maksiat yang paling besar, yaitu asyirik. Perbuatan dosa besar yang paling besar. Datang kepada dukun, datang kepada kuburan, minta kepada mereka, bersandar kepada mereka. Maka ini semua akan mendatangkan rasa takut, selalu khawatir. Subhanallah, nikmatnya menjadi orang yang beriman. Subhanallah, nikmatnya menjadi orang-orang yang bertauhid melepaskan segala ketergantungan kepada selain Allah. Dia hanya menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan Allah dalam rangka untuk mencapai satu keuntungan, dalam rangka untuk mencapai kedudukan, dalam rangka untuk mencapai jabatan, dalam rangka untuk meraih sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia ini, dia akan menghindar dari perkara-perkara yang dilarang Allah. Karena apa? Karena dia yakin semuanya sudah ditentukan Allah. Kenapa harus melanggar? Ma'asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa ma'akhtaka lam yakun liyusibak. Apa saja yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset. Dan apa saja yang tidak menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Subhanallah suatu akidah yang sangat mulia, satu keyakinan yang sangat mulia, sehingga seseorang melepaskan dirinya dari ketergantungan kepada selain Allah. Tidak akan korupsi karena dia tahu rezeki yang harus dia dapatkan bagaimana caranya. Tidak akan perlu datang kepada normal untuk menanyakan bagaimana prospek bisnisnya ke depan. Tidak akan pernah mendatangi dukun bagaimana dia harus bersaing dengan teman-temannya di kantor. Tidak akan datang kepada kuburan untuk mengeluhkan berbagai macam perkaranya. Namun dia datang kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini dosa-dosa yang harus di segera ditinggalkan karena akan senantiasa melilit seseorang, akan senantiasa mencekik leher seseorang dengan rasa takut. Namun orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan mereka lah itulah wali-wali Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim Walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun, tidak ada rasa takut kepada mereka. La khawfun alaihim Walahum yahzanun dan tidak pula ada rasa sedih. Siapa mereka Alladina amanu wa kanu yattaqun? Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditentukan Allah. Wajibannya adalah berusaha. Dia melakukan kewajiban yaitu anak bil asbab, melakukan sebab-sebab. Sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian dia berdoa. Apabila dia berhasil, dia bersyukur. Apabila gagal, dia bersabar. Maka orang yang beriman, dia berusaha, berdoa, bertawakal, berhasil bersyukur, gagal dia bersabar. Subhanallah, sebuah akidah yang sangat mulia dan kalau kita lakukan itu akan menjadi orang-orang yang selalu optimis. Tidak pernah merasa gentar, tidak pernah merasa takut. Namun orang-orang yang suka berbuat dosa akan dililit dengan rasa takut. Ibnu Qayyim tadi mengatakan ya, bahwa Allah akan melemparkan rasa takut kepada hati orang-orang suka berbuat maksiat. Fala tarahu illa khaifan mar'uban dan tidaklah engkau melihatnya kecuali selalu takut dan selalu was-was selalu khawatir. Naudzubillahi min dalik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Akibat yang lainnya adalah zuhurul auja' wa tawa'in allati lam takun fis sabiqin. Yaitu akan muncul yaitu ketakutan dan juga penyakit-penyakit taun yang belum ada sebelumnya. Bagaimana dalam sebuah hadis dikatakan خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يؤمنوا بها إلا فاش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا الذين مضوا رواه ابن ماجه والحكيم dan Syaikh Al-Albani bahwa lima perkara apabila kalian diberi ujian dengannya dan aku berdoa pada Allah agar kalian tidak mendapatkannya yaitu lam tadhar al-fahisha fi qaumin tidak muncul al faisah ya, di kaumin yaitu perzinahan pada satu kaum sehingga mereka menghilangkannya kecuali akan fasyafihim at-ta'un akan didatangkan kepada mereka penyakit ta'un wal auja rasa takut di mana belum pernah ada pada zaman-zaman sebelumnya. Coba kita perhatikan sekarang ini penyakit-penyakit macam-macam sudah merajalela, sudah merata di berbagai macam penjuru dunia. Penyakit AIDS, HIV, dan lain sebagainya yang sebelumnya belum pernah dikenal datang silih berganti mencengkram manusia ya mematikan manusia itu semua tidak lain karena perbuatan-perbuatan dosa kemudian berikutnya adalah bahwa perbuatan dosa tamhaqul barokah perbuatan dosa itu akan melenyapkan berkah keberkahan baliknya fal iman wa taqwa sababun lil barakat. والذنوب والمعاصي تمحق البركة من الأموال والزروع والأعمار Iman dan takwa merupakan sebab adanya berkah, keberkahan. Maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa itu bisa melenyapkan keberkahan. Baik keberkahan dalam harta, pertanian, ataupun umur. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, benar-benar akan kami buka bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Hujan turun sebagai penyubur tanah dan tanaman, bukan untuk melenyapkan tanaman. Hujan turun sebagai penyejuk, bukan untuk melenyapkan rumah-rumah yang ada, hujan turun sebagai air yang dibutuhkan untuk diminum, air yang dibutuhkan untuk mencuci, air yang dibutuhkan untuk mandi, bukan untuk meluluh lantahkan sebuah desa, sebuah kota, sebuah negeri. Ya, sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Nuh. Dan juga terjadi pada zaman-zaman sekarang kita ini lihat. Sudah cukup bukti bagi kita. Bahwa kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita saksikan, semuanya sudah terbukti ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, amin ahlul qura amanu, amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun." Apakah suatu penduduk negeri, desa atau kota itu merasa aman dari sisa kami yang turun di waktu malam ketika mereka tidur. Kita lihat banjir bandang, kita lihat gempa bumi, tanah longsor, itu banyak sering terjadi di malam hari. Di mana penduduknya lagi terlelap tidur. Aw amina al-qura ayatihum bersuna, duha wa hum yalabun. Atau mereka akan merasa aman dengan bencana yang akan kami turunkan di waktu pagi sementara mereka bermain. Dan saya dengar tsunami terjadinya di waktu pagi di mana mereka sedang bermain-main bencana tanah longsor, gempa, banyak terjadi di waktu malam ketika orang lagi renyahnya tidur. Subhanallah, semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sudah terbukti. Tinggal kita yang belum mendapatkan giliran dan naudzubillah kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita menjadi gilirannya. Segeralah mohon ampun, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar kita. Dan jangan sampai jadikan kajian-kajian seperti ini hanya sebagai orasi belaka. Namun benar-benar mari kita sadar dan sadar. Berhentilah segera untuk mengenang dan mengingat apa yang kita lakukan. Mohon ampunlah kepada Allah Rabbul Alamin. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Kalau kalau kita diwafatkan oleh Allah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Akhwan, rahimani wa Allah. Kemudian Berikutnya adalah bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu akan menghilang berkah, baik itu harta, pertanian, maupun umur. Baliknya, seseorang yang bertakwa kepada Allah, melakukan albir perbuatan baik, maka umurnya akan diberkatkan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الترمذي قال حسن tidak bisa menolak takdir kecuali doa dan tidak bisa menambah umur kecuali perbuatan baik maka perbuatan baik, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menambah umur kita. Para ulama ada yang mengatakan umurnya bertambah yaitu keberkahannya. Ada yang mengatakan yaitu umur yang bertambah. Maka keduanya ya tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di situ kecuali khilaf lafzi. Perbedaan lafaz saja. Sebagaimana penjelasan masyhur Hasan Salman dalam kitab Tanbihul Afadil min Ziyadatil Umri wa Nuksanihi ya. yaitu peringatan ulama-ulama terkemuka tentang tambah dan berkurangnya umur. Maka di sini umur bisa bertambah dengan sebenarnya baik atau bertambah keberkahannya. Maka itulah akibat apa perbuatan-perbuatan baik ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, umurnya tidak berkah, dan juga bisa berkurang. Akan dipendekkan umurnya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah. Kemudian diantara akibat perbuatan dosa adalah akan disulitkan taksiru umur umuri alaih fala yatawajjah li amrin illa wa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaih yaitu disulitkan umurnya dan tidak ada perkara yang dia hadapi kecuali dia tertutup yaitu dari kemudahan dan disulitkan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan urusannya mudah. Sebaliknya, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka akan disulitkan. Nauzubillahi min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu memikirkan perbuatan dosa. Memang benar bahwa setiap anak Adam kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam bersalah wa khairul khata'in at-tawwabun dan sebaik-baik orang yang bersalah berdosa adalah dia bertobat kepada Allah mohon ampun kepada Allah Muqatil mengatakan wa may yattaqillah fi ijtinabi ma'asihi yaj'al lahu min amrihi yusra fi tawfiqihi lit Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat akan dimudahkan urusannya yaitu diberi pertolongan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menghindarkan perbuatan dosa dan akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Al-Fadil Omar Alhamdulillah Ta'ala. Tafadhal. Naam, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di hari ini tentang perbuatan dosa yang akan mendatangkan bahaya yang tidak hanya menimpa kepada pelakunya tapi juga yang lain dan itu dan juga antum sudah menjelaskan tentang dosa itu akan mencabut nikmat-nikmat yang ada dan penjelasan tentang eh, sebab panjang dan berkurangnya umur. Dan kepada Anda, para pendengar yang ingin lebih jelas dan bertanya mengenai materi yang beliau sampaikan, Anda bisa bertanya pada sesi soal jawab yang akan kami buka untuk Anda semua. Akan tetapi ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya. Yang pertama, kami mohon agar Anda tidak menyebutkan atau menceritakan masalah pribadi yang Anda alami, akan tapi diganti dengan uh, penyebutan secara tidak pribadi kepada diri sendiri. Lalu yang kedua, kami juga mengingatkan materi yang telah beliau sampaikan dan soal jawab yang Anda ajukan adalah sesuai dengan materi. Akan tetapi sebelum kita buka sisi soal jawab Ustaz, kami akan jeda terlebih dahulu Ustaz. Ustaz. Baik para pendengar semuanya, sebelum kami eh, buka sesi soal jawab untuk Anda semua, kami akan jeda terlebih dahulu dan setelah itu kami akan ajak Anda untuk bertanya kepada beliau seputar permasalahan-permasalahan yang menyangkut materi yang beliau sampaikan di hari ini. Dari studio kami akan jeda terlebih dahulu. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجع راديو دعوة Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirin wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, alhamdulillah telah kita simak satu materi yang sangat indah yang telah beliau sampaikan tentang akibat-akibat dari dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang eh, pelaku pelaku pembuat dosa besar dan yang juga akan menimpa bagi pelakunya dan orang yang berada di sekitarnya dan kami akan angkat pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua baik melalui telepon ataupun melalui SMS. Dan yang pertama Ustadz, kita akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu Ustadz. Iya. Nah, iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, apakah dosa maksiat dapat menggugurkan amalan-amalan kita? Lalu bagaimanakah cara yang paling cepat berhenti dari berbuat maksiat? Silahkan Ustadz. Iya, memang ya dosa-dosa itu bisa menggugurkan ya amal baik kita. Bagaimana pernah saya sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang bangkrut. Tadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن فنيت حسنته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah engkau, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut Para sahabat mereka menjawab orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham dan dinar. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sholat, zakat, puasanya. Namun dulu dia di dunia telah mencaci, menyakiti orang, menuduh orang berzina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya. Kemudian diambillah ke baikan sholat, zakat, dan puasanya orang tersebut kemudian diberikan kepada yang lainnya. Itu bisa menghapus kebaikan-kebaikannya. Kemudian setelah sebelum setelah diambil ternyata belum imbang, belum impas, maka dosa-dosa orang tersebut diberikan kepada orang ini. Jadi perbuatan dosa itu tidak hanya menghapus kesalah ke, kebaikan orang, tapi juga bisa mengganti ke, kejelekan orang diberikan kepadanya. Lalu dilemparlah dia ke dalam neraka. Ya. Seperti itu. Maka uh, sebaliknya perbuatan baik insya Allah akan bisa menghapus kesalahan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, وَأَدْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَلِكِ النَّاسِ بِخُلُكِ hasan. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena itu bisa menghapusnya. Demikian Allah alam. Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah Anda berikan, Ustaz. Dan selanjutnya kembali akan kami angkat melalui pertanyaan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah cukup dengan membaca istighfar maka dosa besar juga akan terhapus dan terampuni? Silakan Ustaz. Iya. Ya. Istighfar tidak cukup untuk menghapus dosa besar, akan tapi harus dengan bertaubat. Ya, dengan bertaubat, maka orang yang melakukan dosa besar tidak cukup dengan astagfirullah, astagfirullah, Kemudian dia melakukan lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Ada keinginan untuk melakukan lagi. Ya. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi hak orang tidak dikembalikan. Maka orang yang melakukan dosa besar, haruslah dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat-syarat tobat yang sudah pernah kita bahas. Ikhlas, menyesal, meninggalkan perbuatan dosa itu, tidak ada niatan kembali untuk melakukannya. Kalau berkaitan dengan hak anak Adam, dikembalikan. Kalau harta dikembalikan, harga diri minta maaf dan seterusnya. Demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Baik, akan kami angkat kembali Ustaz pertanyaan berikutnya melalui pesan ya. singkat kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada orang yang dia sudah banyak memohon ampun kepada Allah akan tetapi ekonominya tetap kurang apakah ini disebabkan karena istighfarnya tidak diterima oleh Allah ataukah ini merupakan ujian atau bagaimana Ustaz silakan Ustaz Iya, ya perhatikan seseorang jangan mudah berputus asa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yustajabu lakum ma lam ya'jal فيقول دعوت ولم yustajab li rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala Setiap kalian itu dikabulkan doanya ketika dia beristighfar dalam rangka untuk mohon supaya diberikan anak, dalam rangka untuk memohon diberikan kemudahan ekonomi, dalam rangka untuk memohon diberikan subur tanamannya, dalam rangka untuk memohon kepada Allah yaitu diberikan air hujan, maka yustajabu lakum ma lam ya'jal telah, di, telah dikabulkan doa kalian ya selama tidak terburu-buru. Siapa yang terburu-buru? Yaitu orang yang mengatakan da'autu wa lam Aku sudah berdoa tapi gak dikabulkan. Ya, maka kita jangan jangan suudzon kepada Allah, yaitu jangan berburuk sangka. Ana inda dhanni 'abdi Ya, bahwa aku berada pada persangkaan hambaku. Demikian Allah. Insya Allah itu pertama ada ujian jangan berhenti seandainya Allah tidak mengabulkan dan Allah tidak pernah tidak mengabulkan doa. Sebab doa itu dikabulkan semuanya dengan tiga kemungkinan. Dibar diberikan seperti apa yang dia inginkan, kemudian dihindarkan dari bahaya yang seharusnya menimpanya atau disimpan nanti di hadapan Allah. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah memberikan. Dan selanjutnya Ustaz kami akan angkat melalui pertanyaan lewat telepon Ustaz dengan pendengar kita di Medista Ustaz yang pertama. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya gini, kita kan seorang ibu nih kan selalu kan mendoakan anak ya, saat ya. Iya. Nah, seperti maunya anak saya tuh pemusik sudah tahu kita nggak boleh main musik. Nah tapi kan yeah. dia kan kalau dilarang mendadak begitu seketika nggak mungkin. Sekarang dia mem, uh, biaya hidupnya dari musik umpamanya gitu. Iya. Nah sekarang saya kan selalu berdoa juga untuk anak-anak yang lain. Nah tiba-tiba nih saya umpamanya meninggal nih Ustadz tuh. Terus gimana doa saya itu ya Ustadz? Ya, saya sedih banget deh gimana itu ya. Iya. Anak saya nanti ke depannya itu ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz. Alhamdulillah ini merupakan suatu yang dari seorang bunda kepada anak yang disayangi. Tentunya demikianlah seorang ibu yang menyayangi anaknya tidak hanya untuk urusan dunia, tapi juga untuk urusan akhirat. Dan ibu jangan bersedih. Ibu dalam pengertian jangan putus asa, yaitu tetap selalu berdoa kepada Allah karena doa ini sesuatu yang sangat dahsyat, ini sesuatu yang sangat besar yang dimiliki kita. Kita nggak memiliki apa-apa kecuali doa yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doanya ibu kepada anak anaknya tidak akan pernah ditolak. Ya, di doa yang tidak ditolak adalah doanya orang tua kepada pada anaknya. Dakwatu al dakwatul walid ya waladihi yaitu doanya seorang ayah seorang orang-orang tua ayah atau ibu di sini ya untuk untuk anaknya apa kalau tidak sekarang besok lusa dan seterusnya seandainya ibu meninggal maka ibu juga sudah lepas dari tanggungan dan insya Allah mudah-mudahan bisa mendapat hidayah pada anak entah kapan dan janganlah putus asa. Demikian Allah. Nah, Ustaz, dan kami juga berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan uh, dan Mudah. mengabulkan doanya Ustaz ya agar anak-anak ya. menjadi anak yang soleh dan soleh Ustaz. Betul, betul, ya. Nah, Ustaz. Baik Ustaz yang kedua kita akan angkat kembali dari pertanyaan melalui telepon dengan Pak Mus di Jakarta Selatan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Uh, begini Ustaz. gimana? dengan perbuatan amal anak yang soleh, apakah itu berlaku untuk orang tuanya? Saya cukup. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tolong Omar dijelaskan lagi. Nah, beliau bertanya apakah perbuatan anak yang soleh itu cukup buat orang tuanya Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Iya, bahwa perbuatan anak yang soleh ya itu juga akan menjadi amal bagi orang tuanya Bagaimana Allah berfirman, "Wa allaisa lil insani illa sa'a." Tidaklah bagi seorang kecuali yang diusahakan. Nah, termasuk yang diusahakan adalah anak. Karena anak kata kata Nabi, "Anta wa adik." Engkau dan hartamu milik ayahmu. <coughs> Namun demikian tentunya sebagai seorang tua tidak mencukupkan dirinya dengan perbuatan baik anaknya. Kemudian dia melalaikan dirinya. Ini tentunya terbalik Ya seharusnya dia juga memberikan contoh kepada anak-anaknya. Maka tidak boleh mencukupkan dirinya dengan perbuatan anaknya, perbuatan baik anaknya. Namun perbuatan baik anak itu juga akan berakibat baik kepada kedua orang tuanya, karena itu merupakan usaha dari orang tuanya. Maka sebagaimana penjelasan Ibnu Abi Na'is Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah Tuhawiyah, ia termasuk menjadi upaya dia ya dalam penjelasan ayat wa allaisa lil insani la tidaklah bagi seseorang usaha dan diusahakannya maka dia ketika menikah dapat istri yang istri yang soleha itu usahanya dia menikah dapat suami yang soleh itu usahanya dia ya kemudian punya anak anak soleh itu usahanya dia maka itu semuanya akan membawa kebaikan kepada kedua orang tuanya dan Nabi SAW bersabda pula ida mata bunuh adam inqata'a amaluhu illa min thalathin صدقة wa ilmin ينتفع به أو ولد صالح salihun Apabila anak adam itu mati, terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya tersebut. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, kita akan angkat kembali dari penelpon kita di Pulau Jahe dengan Pak Arsyad. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kalau saya bisa dulu udah bertobat, uh, banyak meninggalkan sholat berbuat dosa gitu ya. cuman kita bertobat dengan kita sholatnya istilahnya susah untuk kusuknya itu Ustaz gimana supaya sholatnya kusuk gitu iya cukup pak iya ya, terima kasih pak Assalamualaikum saya kurang, kurang tolong diulang enam Ustaz ya beliau bertanya bahwasannya dahulu pernah ada orang yang berbuat berbuat dosa saat lalu banyak dosa yang dia lakukan iya, iya. meninggalkan sholat dan sebagainya lalu dia bertobat akan tapi saat ini setelah dia meninggalkan itu sholatnya belum khusyuk. Bagaimanakah hal tersebut bisa terjadi? Saat ya. Silakan, sir. Baik, ya. Uh, memang kepada orang yang dulunya banyak melompat-lompat dosa, jangan berputus asa. Dari rahmat Allah, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kepada diri mereka ya sebanyak berbuat dosa jangan berputus asa dari rahmat Allah Allah mengampuni dosa semuanya maka kalau sudah bertobat dengan sebenarnya maka lakukanlah kebaikan-kebaikan kewajiban-kewajiban tinggalkan larangan-larangan dan kalau dia berusaha untuk melakukannya semaksimal mungkin masih belum bisa khusyuk adalah khusyuk itu sesuatu yang memang sangat berat ya khusyuk adalah sangat berat ya untuk bisa sholat untuk khusyuk dan sholat memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman bahwa uh, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat karena sebenarnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, bagaimana? Memang khusyuk memang suatu hal yang perlu perjuangan. Perlu proses dan perlu perjuangan yang keras untuk bisa khusyuk ya. Dan bukan berarti tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnul dhom. Kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat tobat, ya alhamdulillah dan kita harus berprasangka baik bahwa uh, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidak khususnya salat bukan berarti tidak ada diterimanya tobat, tapi ini memang perlu proses dan perlu perjuangan ya siapapun orangnya itu memang butuh untuk bisa sholat untuk khusyuk Kadang kita mau sholat, Allahu Akbar, yang tadinya lupa naruh kunci, yang tadinya lupa naruh uang, naruh apa saja, ingat semua dalam sholat. Baru takbir Allahu Akbar, semuanya pada masuk. Itulah syaitan. Ya, oleh karena itu, ya banyaklah kita selalu berpikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan bagaimana caranya bisa khusyuk, ya semuanya ketika kita mau sholat buanglah dengan semuanya dan terutama sibukkan diri dengan apa yang kita baca dengan makna-maknanya itu maka jangan sampai masing-masing kita tidak menghafal makna suratul fatihah karena di dalamnya terkandung e, sesuatu yang sangat besar dikatakan al-fatihah al sebagai umul kitab umul Quran indurnya Quran dan indurnya Al-Quran Al-Fatihah, ilmunya Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka sta'in. Sebagaimana yang jelas oleh Muqayyim Al-Jauziyah. Kemudian di situ pahami makna-maknanya, makna-makna yang sangat agung dan Allah menjawab ketika seorang mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, ya, apa kata Allah? Hamadani 'abdi, yaitu hambaku telah memujiku. Ya. Dialog Malik alhamdulillah rabbil alamin, Malik yaumiddin, ya. Allah juga menjawab bahwa asna alaiya abdi bahwa hambaku telah memuji dan mengagungkanku demikian Umar. Nah Ustaz, baik eh, kembali kita akan angkat Ustaz dari penelpon kita Ustaz di daerah Jakarta. Assalamualaikum. Salam. Uh, ini saya mau nanya dari Fatma di Bintaro. Uh, saya tinggal di dekat kampus. Nah di kampus itu banyak kos-kosan. Yang kos itu rata-rata uh, laki sama perempuan tuh belum nikah gitu jadi dia uh, kayaknya Gina nah saya sebagai uh, yang dekat dengan kos-kosan itu gimana ya kalau saya tidak menegurnya apakah saya berdosa sedangkan uh, itu pun udah tahu dan yang pemilik kos-kosan itu pun udah tahu gitu iya ya, cukup ya Iya. Iya. Iya. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya. Maka uh, seharusnya kalau memungkinkan untuk memberikan nasihat, berikan nasihat dengan baik. Kalau memang tidak mungkin, ya maka lebih baik meninggalkan tempat yang seperti itu dan mencari tempat yang lain kalau kalau itu memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan sangat darurat maka lindungilah diri kita dari fitnah itu ya karena bisa berakibat kepada kepada kita perbuatan dosa itu taqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah Takutlah kalian kepada bencana yang tidak akan menimpa orang yang berbuat dosa saja, tapi juga akan menimpa kepada yang lainnya. Makanya harus ada tanasus nasihat, harus ada amar-amar ma'ruf dari mungkar, dari pihak-pihak aparat yang berkait, sehingga itu bisa uh, menghilangkan perbuatan-perbuatan mungkar, apalagi seperti zina, di mana zina ini adalah salah satu perkara besar, dosa besar yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak mungkin, ya maka kalau bisa pindah dari tempat itu sehingga bisa terjaga ya dari fitnah tersebut dan usahakan untuk bisa pindah dari tempat tersebut ya dan cari tempat masih banyak bumi Allah luas fantasiru fil ardi menyebar permukaan bumi yang luas untuk menghindari fitnah-fitnah tersebut ya karena apa karena khawatir dari akibatnya Allah alam demikian Allah. Nah, Baik, selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. 6. Assalamualaikum warahmatullahi fikum, Ustaz. Ustaz, apakah eh, semua perbuatan dosa baik dosa kecil dan dosa besar harus diiringi dan diikuti dengan melakukan salat taubat Ustaz. Silakan. Ya, kalau dosa kecil ya itu bisa dihapus dengan istighfar, bisa dihapus dengan perbuatan baik, ya, bisa dihapus dengan wudhu. Namun dosa besar haruslah dengan dengan apa? Dengan taubat. Nabi SAW bersabda, uh, As-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majatunibatil kabair. Salat lima waktu dari Jumat ke Jumat yang lainnya, dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya, itu bisa menghapus dosa di antara keduanya selama dia meninggalkan dosa besar. Maka di sini syaratnya ketika dia tidak melakukan dosa besar, maka perbuatan-perbuatan tersebut bisa menghapus dosa-dosa kecil dengan sendirinya. Oleh karena itu eh, dosa kecil dan dosa besar adalah istighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Demikian. Nah, Baik, kembali melalui pesan singkat, pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, bagaimanakah, apakah kesolehan seorang anak itu tetap akan dimiliki oleh orang tua seandainya kesalahan anak itu bukan hasil dari usaha orang tua disebabkan karena dari kecil si anak sudah terpisah dari orang tuanya apakah sang orang tua tetap akan mendapatkan pahala dari kesalahan sang anak dari Eva ya. di Bekasi Timur silakan Ustaz Iya, iya tetap seperti itu. Karena tidak akan terputus yang namanya nasab meskipun tidak bersamanya. Karena darah yang mengalir di tubuh saudara ya adalah hak dari dari darahnya. <clears throat> Ya, darah daging itu darah dari ayah dan ibunya itu, maka tidak akan terputus, tetap ya. Dan juga misalkan terpisah dan dipelihara oleh orang lain, dirawat oleh orang lain, orang lain pun juga termasuk hasilnya sebagaimana keumuman ayat tadi, wa laisa lil insani illa ma Tidaklah bagi seorang yang diusahakannya. Maka di situ Syekh Islam Ibnu Taimiyah memberikan apa namanya Uh, penjelasan ya bahwa orang lain bisa mengambil manfaat pula meskipun amal itu miliknya dia seperti misalkan orang punya mobil maka orang lain bisa memanfaatkan dengan menaikinya meskipun tidak memilikinya. Ya, maka tetap orang tua mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya dan ini subhanallah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. karena dalam sebuah hadis disebutkan innallaha Allah la yarfa'u ad-darajah ad-darajata 'abdi salih fil jannah. Fa faqala ya rab anna li hadhihi faqala bi istifari istighfari waladika laka. Hadisnya sahih. Allah mengangkat derajat seorang hamba di sorga. Hamba yang soleh di sorga. Kemudian hamba tersebut, ya Allah, ya Rabbi, ini untuk saya, dari mana ini? Dia tidak percaya bahwa dia tidak melakukan perbuatan begitu, tapi dia mendapatkan seperti itu. Keutamaan yang sangat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini disebabkan permohonan ampun yang dimintakan anakmu untukmu. Subhanallah, ini sangat penting. Oleh karena itu, generasi kita ini, mari kita bersama-sama untuk kita pelihara dan kita jaga, karena mereka adalah mutiara-mutiara kita, karena mereka adalah intan-intan yang sangat berharga yang kita miliki, yang insya Allah Allah akan mengumpulkan kita nanti di dalam surga sebagaimana Allah berfirman, وَالَّذِينَ amanu wa tabi'atuhum بِإِمَانٍ biimanin بِهِمْ bihim wa ma'alatnahu min amalihi min syai' orang-orang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dan keimanan kami kumpulkan di surga dan tidak kami kurangi sedikit pun dari amal mereka. Dan Allah juga berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin." Salamun alaikum bima sabartum. Surga Aden mereka akan masuk ke dalamnya dan juga orang-orang yang soleh jadi kalangan bapak-bapak mereka. Jadi di samping mereka yang masuk juga bapak-bapaknya. Tapi syaratnya soleh juga. Kalau nggak soleh, kurang ajar, durhaka kepada Allah, ya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau syirik, tidak mungkin bisa bersamanya. Wajwajihi dan istri-istri mereka dan anak keturunan mereka sehingga para malaikat datang kepada mereka mengucap apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian, selamat atas kalian terhadap kesabaran kalian dulu. Demikian aku. Nah, Ustaz. Baik, kembali kita akan angkat Ustaz dari pertanyaan melalui telepon di Bekasi dengan Ibu Ara. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, mau tanya nih. Bila seorang istri berdoa supaya suaminya naik jabatan atau naik pangkat, apakah itu termasuk rasa kekhawatiran atau takut akan rizki Allah? Dan apakah itu tanda kurangnya beriman kita kepada Allah? Iya, cukup umum. Satu lagi dan nah. diperbolehkan apa enggak bila kita berdoa seperti itu. Iya, iya. cukup ya. Iya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kenapa tidak boleh? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah kata Nabi. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita di sini sebutkan dalam surat Nuh tadi bahwa Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka agar mohon ampun kepada Allah. Allah maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka niscaya Allah akan menurunkan air hujan yang melimpah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan akan memperbanyak harta dan anak-anak serta akan memberikan kepada kalian yaitu kebun-kebun ya dan juga akan memberikan kepada kalian sungai-sungai. Maka bukan suatu hal yang ini yang salah, itu yang benar. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada kuburan, jangan minta kepada para paranormal, mintalah pada Allah semua urusan dunia dan akhirat ya. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kalian aku pasti aku kabulkan. Untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat dan itu benar, bahkan itu merupakan tauhid, tauhid uluhiyah Tauhid inti daripada pada tauhid. Karena Nabi bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah ibadah, tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Inti dari tauhid adalah doa. Sehingga kalau orang bahkan orang kafir pun, orang musyrik pun, ketika dia ikhlas dan berdoa, mengesahkan Allah diterima doanya. Sebagaimana Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا مُشْرِكُونَ ketika mereka mengarungi lautan di atas kapal, diterjang ombak kanan kiri, tidak ada kehidupan kecuali kematian yang dihadapi, maka dia berdoa dengan ikhlas dengan membersihkan dan menjernihkan doanya hanya kepada Allah. Allah kabulkan doa itu. Ketika kami selamatkan mereka di daratan, mereka menyekutukan Allah lagi. Maka tidak salah dan itu benar. Itu inti tauhid. Namun jangan hanya hanya minta urusan dunia saja, tapi mintalah urusan akhirat. Demikian. Nah, Baik, selanjutnya Ustaz kita akan angkat kembali dari satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai orang tua yang eh, bukan muslim dan saya baru masuk Islam, tapi orang tua saya sudah meninggal dunia dan dia meninggal dalam keadaan tidak muslim. Apakah uh, saya boleh mendoakan buat mereka? Ustaz, silakan Ustaz. Iya, uh, sungguh menyedihkan ya. Allah ya Eh, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa berpetunjuk kepada orang yang cinta tapi Allah memberi kepada yang cintai. Maka kalau sudah meninggal dalam keadaan tidak Islam, tidak akan dikabulkan doanya untuk memohon ampun padanya. Nabi saw Alaihi pernah menangis dan membuat orang sekitarnya menangis. Lalu beliau mengatakan, beliau berkata bersabda, Istazantu Rabbi an astaghfirullah wa lam ya'dalli. واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزور kubur fa innaha tudzakkirukumul maut akhrajahu al-Bukhari. Aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku tapi tidak diizinkan oleh Allah karena ibunya mati dalam keadaan musyrik di luar Islam. Sementara aku mohon izin kepada Allah untuk mengunjungi ziarah kubur diizinkan. Maka ziarah kalian ke kuburan karena itu bisa akan mengingatkan kepada kematian. Sayang, sayang sekali. Dan sudahlah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudara istiqamah, memberikan kepada saudara untuk tetap tegar, untuk tetap tegak di atas agama Islam. Eh, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena Islam bisa menghapus segala dosa yang sebelumnya. Dan belajarlah lebih banyak tentang Islam sehingga tidak membuat sedih keadaan ini. Karena fala yahzunkan ladzina kafaru janganlah membuat kamu sedih kata Allah orang-orang yang kafir demikian Umar kali sampai di sini Umar nah Ustaz mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk oh, baik, di baik. sesi hari ini Ustaz dari pesan singkat Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah doa anak yang soleh bisa juga menghapuskan dosa orang tua yang berbuat syirik? Ustaz, silakan. Iya. Bagaimana tadi kalau orang tuanya melakukan kesyirikan, dan belum minta ampun mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak akan diampuni oleh Allah sebagaimana tadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja ibunya nggak bisa, dia mendoakan ibunya, apalagi kita. Ya, pamannya saja Abu Thalib nggak bisa kasih nasihat, apalagi kita. Semua taufik dari Allah, semua hidayah dari Allah. Inna la tahdi man ahbabta, Allah yang man yasha. Sesungguhnya kau tidak bisa berikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah Memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu senantiasa mohonkan bersama selama masih hidup selalu diajak dengan baik, dengan sabar, dengan tekun, dengan doa, dengan lembut. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, eh, apa namanya ajaklah dengan kebaikan-kebaikan, tampakkan bahwa kita ini anak yang baik, anak yang soleh. Tolong mereka, bantu mereka. Itu yang harus kita lakukan sehingga hatinya Eh, mudah-mudahan dibuka oleh Allah SWT untuk menerima hidayah ini. Namun kalau sudah meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, namun kalau dia masih muslim, ya, namun cuma kita yang melihatnya, jangan tergesa-gesa untuk mengecap orang keluar dari agama Islam. Ya, bahkan eh, Syekh Abdullah eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan dengan tegas, aku tidak mengkafirkan orang yang menyembah kuburan Al-Badawi. Ya, dalam pengertian sebelum tegak kepadanya hujah. Maka seorang muslim ketika mati di atas Islam, belum ada fonis padanya, maka kita jangan tergesa-gesa.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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.